Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. La Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. ولا أنتم عابدون ما أعبد Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. لكم دينكم ولي دين Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.